orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat agar mereka mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fiddin azakumullah malam ini kita akan membahas satu materi mungkin lebih baik umum daripada kita materi-materi khusus yakni kita firman Allah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى بفرمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم pada satu masa yang tidak ada manfaat lagi mal harta wala banun dan tidak juga bermanfaat anak-anak illa man atallah kecuali orang yang datang kepada Allah yang diwafatkan Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat. Ayat yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa pelajaran hikmah yang besar. Ketika Allah katakan mal wal banun tidak bermanfaat. Ini menunjukkan sebaliknya bahwa mal balun juga Allah sebutkan bermanfaat. Kalau dia di akhirat tidak bisa menjadi manfaat. Kalau kita di akhirat, anak dan harta yang selalu dibanggakan orang. Berapa banyaknya orang kaya bangga dengan kekayaannya. Dia bangga ketika sudah menjadi orang yang beruang. Atau orang kaya beruang. Atau kaya beruang. Terserah untuk mau ngomong apa. Bangga dia. Dia sudah menjadi orang kaya beruang. Orang kaya banyak uang. Artinya orang kaya beruang. Dia bangga. Harta mal dibanggakan di mana-mana dibawa hartanya, hartanya, hartanya. Tapi Rasulullah juga katakan dia heran melihat manusia yang selalu sibuk memikirkan hartanya, hartanya. Sebenarnya bukan dipikirkan hartanya. Dia sedangkan memikirkan harta untuk pewarisnya. Coba bayangkan. Kita kerja pagi sampai sore. Malam. Lembur. Untuk siapa? Anak. Untuk apa anak? Masa depan. Pendidikan anak Yakin tak anak-anak kita itu berhasil pendidikannya? Dengan duit kita yang banyak? Belum tahu lagi kan? Belum tahu anak kita jadi sarjana. Walaupun namanya sarjani. Belum tentu namanya namanya sarjani. Nikah sama sarjono. Lalu jadi sarjana. Lengkaplah sarjananya tuh. Ya? Tapi itu kan belum tentu. Belum tentu ya kan? Harta itu belum tentu membahagiakan anak, harta dan anak. Ketika harta dan anak sama kita pikirkan, kita pikirkan harta, kita kumpulkan banyak-banyak untuk nyekolokan anak, agar masa depan anak itu berhasil. Ternyata belum tentu berhasil, tapi kita sudah berusaha mati-matian. Pagi, sore, siang, malam, taruhlah anak kita berhasil. Yakin tak anak dapat kerja? Belum tentu juga, tapi kita tetap berusaha. Sudah itu yakin anak dapat kerja, yakin tak punya gaji? Besar tak gajinya? Kalau sudah besar gajinya, yakin tak kita bisa menikmati? Tak ada yang mengatakan pasti akan menikmati. Mati yakin tak? Masalahnya, kita ini pintar atau bodoh? Sesuatu yang tak kita yakini, kita persiapkan mati-matian. Pagi, sore, malam, kemana waktu kita berpikir untuk sesuatu yang tidak kita yakini? Masa depan anak, bahagianya anak, sarjana anak, kita nikmati atau tidak. Itu sama sekali tak pernah kita yakini, tapi kita sudah berusaha menghabiskan duit habis-habisan. Mati yakin tak? Yakin kita mati ya ikhwan. Sudah bersiapkan. Ini yang kurang. Ini yang kekurangan kita. Antum ngambil motor. Untuk apa ngambil motor? Berapa dek bayaran bulanan? Ngambil motor. balik murah lah motor sekarang. Murah meriah tanpa DP. Tanpa DP bulanan 500 ribu untuk bayar tak? Karena motor itu penting kan? Penting. Surga penting tak? Surga penting. Tanpa DP. Pernah tak unsur bulanan? Ada tak 500 ribu sebulan langsung? Untuk dapat rumah di surga? 500 ribu sebulan yang sur. Tak ada. Antum bisa bayangkan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membuat masjid di dunia ini sekecil apapun akan dibuatkan istana di surga. Ini tidak. Kalau sudah ke masjid, Prinsip ekonomi pakai. Mengeluarkan impak sekecil-kecilnya untuk dapat sorga firdaus sebesar-besarnya. Ya, sorga Surga 500 rupiah, khayal. Yang penting kan ikhlas Ustaz. Kalau kecil-kecil banyak orang ikhlas. Cuma yang besar kalau betul ikhlas Perhatikan, pada satu masa lain fa'amal, tidak ada manfaatnya harta. Nah, ketika kita yang memegang harta itu, bagaimana memanfaatkan harta? Agar dia menjadi manfaat untuk kita, <coughs> dunia kita, akhirat kita manfaat. Karena orang yang zuhur bukan orang yang membuang harta. Ada mobil dijual, ya kendaraan dijual, akhirnya jalan kaki kemana-mana. Pekan baru ke pinggir, jalan musur pinggir, pinggir, pinggir, pinggir. Padahal dia dari pinggir tuh, pinggir, pinggir. Kemana? Mau ke pinggir pak? Itulah ke pinggir kok belum sampai-sampai ke pinggir. Dari pekan baru antum jalan di pinggir, pinggir, pinggir, pinggir terus. Kapan antum sampainya di pinggir? Ya, biar mujahadah sedikit pak. Mobil kemarin dunia saja tuh pak. Memang yang hidup tak di dunia, Pak? Orang yang zuhud, orang yang menggunakan dunianya untuk akhiratnya. Dia gunakan dunianya untuk akhiratnya. Itu yang zuhud, Pak. Itu yang rendah, tuh. Tidak usah siapa yang tinggi-tinggi lagi. Ya rendah saja dulu. Karena makin tinggi, makin berat kesulitannya. Apa itu? Orang yang mencampakkan membuang dunia dari hatinya walaupun dunia dalam genggamannya. Beda kita kan? Dunia tak dalam genggaman tapi dunia di hati kita. Itu perbedaan kita. Sahabat dulu, khalifah. Lihat Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah? Ya, bukan mereka susah, mereka orang kaya. Khalifah tak ada yang susah ya sih. Umar bin Khattab tuh diperkirakan hartanya, penghasilannya sekitar 200-an triliun satu tahun. Ketika meninggal beliau masih meninggalkan hutang 86 ribu dinar. Mana hartanya banyak? Tengok. Umar bin Abdul Aziz. Kembali tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun. Amal ana, mal ana. Selalu dibanggakan orang dan selalu orang mengaitkan dengan harta anak. Banyak kan kita, kenapa kamu berusaha simpanan banyak, ini banyak, kebun, wow tak terhitung. Setiap sudut kota ada kebunnya. Rumahnya begitu, rukonya begitu. Ya, akhirnya coba kita pikirkan. Ketika ada orang paling kaya di kampung ini. Setiap te, setiap jengkal tanah ada tanah dia. Setiap sudut ada rumah dia. Apa dia? Lalu kita lihat juga orang yang tak punya. Lihat kalau dia mati. Sama tak tempat masuknya? Sama. Ukurannya juga? Sama. Lalu untuk apa harta yang dia kumpulkan itu? Untuk dia? Tidak. Untuk orang yang dia tinggalkan, berarti yang dia pikirkan selama ini bukan miliknya. Tapi dia sedang memikirkan untuk orang lain. Istrinya yang cantik, belum tentu sudah meninggal mau ikut mas. Kenapa mati dulu mas? Kita dulu janji sehidup semati. Kalau begini biarlah saya mati. Tak mungkin ya, Ki. Tak lah itu. Sehidup semati itu satu hidup satu mati. Kawan kita dulu katanya setia, ini akan membantu kita. Akhirnya begitu kita meninggal, dia mikirkan banyak hartanya. Siapa ya yang ngambil jandanya? Lalu untuk apa? Nah, ini gunanya ketika kita punya manfaat itu dunia itu kita kendalikan. Dunia itu yang kita arahkan untuk menguasai akhirat. Ketika Abdullah Mubarak kehilangan uang. Salah satu hartanya lah. Beliau gelisah. Lalu orang berkata, Ya Khaniyat, Ya Imam, engkau selalu mengajak orang zuhud. Sementara engkau sendiri ketika kehilangan, engkau merasa gelisah. Dengan hartamu yang hilang, Lalu beliau katakan, bagaimana aku tidak bisa dengan hilangnya hartaku? Sebab aku ingin dengan harta itu menambah derajatku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kita hilang. Kalau kita hilang harta itu bukan untuk meninggikan derajat. Ya, itu gelisah betul buat hilang. Bukan itu masalahnya. Duit itulah satu-satunya nak pasang baruhan nomor kemarin. Nah, ini nomor lah terpasang. Duit belum terbayar. Karena dunianya Engkau perhatikan. Mal. Kita kembali kepada mal. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadulu kadam ibn Adam yawmal qiyamah hatta yus'al. Tidak bergeser anak ke telapak kaki anak Adam pada hari kiamat. Sampai ditanya kepada diri mereka itu an umri fima afna. Tentang umurnya. Kemana dia habiskan umurnya? Apakah umur? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Ya ayuhanna, ya ibnu Adam, innama antumul yaum. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu adalah hari. Iza zahaba yaumun zahaba ba'du. Apabila berlalu satu hari, berarti sudah hilanglah sebagian dari diri kita. Kemana kita habiskan waktu kita? Kadang habis main sepak bola, main futsal. Allah. Sudah tu sore main tenis meja, malam main badminton. Allah. Semua hampir lima waktu tu ada olahraganya. Menjaga kesehatan jasmani. Allah. Ikhwan. Sudah tu dia pula cepat lupa olahraga setiap hari tapi lupanya tengah mati. Terutama hutang. Paling cepat lupa hutang. Iya ya, ada utang apa tidak ya? Apa tidak? Rasa-rasanya tak ada. Rasanya tak ada, padahal memang ada tuh. Cuman rasanya aja tak ada. Bayangkan. Paling cepat utang. Lupa. Yang tak bisa dilupakan orang. Hatta sudah gila pun lagi. Cuman satu. Apa? Rokok. Antum kalau ingin kuat ingatan banyak merokok. Kuat ingatan. Ya. Coba tengok orang gila tu. Lupa isteri, lupa anak, lupa bini, lupa diri, lupa orang. Tapi rokok pasti tak lupa. Yakinlah tu. Kalau dia minta rokok, antum kasih pulpen. Antum dibilangnya gila. bilangnya kata dia, mau minta rokok. Betul? Begitu kuat ingatannya pada rokok. Jadi antum kalau ingin setia dengan rokok, ya banyak-banyak lah. InsyaAllah tu kuat ingatan. Ya kalau pelupa-pelupa kan, kuat ingatan. Itu namanya selera pemberani. Berani menentang kan gitu. Selera pemberani. Hah? Eh? Hah? Eh? Umur an umri fi mabna an ilmihi tentang ilmu fi fa'al. Apa yang dia lakukan dengan ilmunya? Pertama ada tak dia belajar ilmu? Ilmu agama, dunia tak perlu diburu. Orang bagaimanapun hidup pasti akan belajar juga urusan dunia ni. antum jadi petani, ya, belum tentu insinyur pertanian lebih hebat daripada antum. Ada orang mau bicara jadi insinyur perikanan, suruh berenang tak pandai dia. Biasa aja. Cuman ilmunya dibaca-baca. Ada orang memang setiap hari dia ngurus ikan, Tahu dia mana ikan jantan ini ikan betina tuh. Baru aja kecil-kecil bertelur baru keluar gitu lah. Tahu mana jantan mana betina. Dari mana tahu? Nengok aja kata dia tuh. Kalau yang di depan itu ah, ah tuh betina tuh. Yang di belakang tuh jantan tuh. Ya, kenapa? Karena jantan ngejar betina. Kalau tak percaya tanya sama ikan tu macam itu. Nak perlu ilmu apa? Ilmu agama itu yang mengangkat kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Allah. Orang kalau kenal Pak RT bukan main bangganya. Kenal camat lebih bangga lagi, kenal bupati bangga lagi dia. Tapi orang tak bangga kenal dengan Allah. Itu aneh. Kalau bawa Quran sembunyi-sembunyi, apa tu? Tidaklah. Ada kata dia, jelas Quran dimasukkan dari itu. Tidak ada lah kata dia. Itu tadi, jam Quran. Tidaklah pak kata dia. Biasa-biasa aja. Quran, biasa-biasa kata dia. Bayangkan, coba kalau bawa kamus bahasa Inggris, dikeluarkan. Padahal cuma tahu baca depan aja, baca dalam tak tahu tuh. Ha? Ilmu ini eh, tentang ilmu, kemana dia amalkan ilmunya? Wa'an malihi tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan hartanya? Kemudian kemana mana infakkan? Begitu ya fitnah. Ketika ada kesempatan diberikan Allah, kita diberi harta, kita diberi ini, lakukan itu. Infak, tapi ingat itu anak kritik tadi kan. Sedekahlah, Anda pasti akan kaya. Sedekah bukan untuk kaya. Kalau antum sedekah untuk kaya, sama antum beli mobil hadiah payung. Antum beli mobil bayar kontan, antum minta payung aja. Mobil tak antum ambil. Gila namanya tu. Kita infak sedekat, bangun istana. Kita bangun masjid ini agar nanti di akhirat Allah beri apa? Istana. Jangan minta kaya sekaya apapun. Tak akan senilai dengan istana di akhirat. Kaya itu bonus. Jangan cari bonus. Yang kita cari itu apa? Tujuan bonus tuh diminta tak minta tak masalah. Kalau kaya Alhamdulillah. Kalau tak kaya emangnya itu tak berinfak lagi. Aduh saya berinfak terus. Nampaknya Cina juga yang makin kaya. Burung walet tak berinfak. Kaya lagi kan? 20 juta air liurnya. Mungkin kini lah kurang lah sedikit. 10 juta. Ya, eh? kotoran burung walet 6 juta harganya. Bayangkan antum, apa beda kopi luwak dengan kopi awak? Kopi luwak mahal kan? Sekilo berapa? Mau satu juta kan? Coba kopi awak, sekilo berapa? Tak ada orang mau beli kopi awak. Antum telan kopi, keluar lagi kopi itu. Tak ada orang mau beli. Itu kopi awak namanya itu. Perbedaan kopi luwak dengan kopi kopi awak. Lalu apa nak kita banggakan? Tak ada. Maka ketika kita diberikan Allah harta itu, ini yang kita manfaatkan sekecil apapun. Infak kita, apa kita, fikiran kita. Supaya mana kita mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada. Baru-baru ini ada SMS masuk. Ya. Dapatkan door prize macam-macam dengan mengirim SMS sebanyak-banyaknya. Banyak orang berusaha beli, kirim SMS, kirim. Ya. Kadang-kadang dengan ustaz pun pakai SMS saja. Tak pakai telepon-telepon. Sebab SMS gratis. Antum bayangkan nak dapat ilmu orang dulu, dia berjalan berbulan-bulan. Ini nak bertanya dengan ustaz, SMS gratis dimanfaatkannya. Sekali bertanya sepanjang-panjang pertanyaan, Ustaz, saya tanya satu, dua, tiga, empat. Tolong tanyaan jawab dengan ringkas, padat dengan dalil Ustaz. Tentu Ustaz memikir jawabannya. Kalau anak jawab ringkas, padat, Allahu a'lam. Lah. Selesai jawaban. Apa salahnya kak? Okeylah, ini enggak. Nah, kenapa dia SMS banyak? Kennedy mengharapkan salah satu SMS-nya tadi ada yang menyebabkan masuk dapatlah tadi hadiah. Kenapa kita tidak perbanyak amal? Agar kita berharap di antara bukankah kita tahu bahwa amalan kita tidak memasukkan kita ke dalam surga? Yang masukkan kita ke surga itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Kita banyak beramal, mana tahu di antara sekian banyak amalan kita itu ada amalan yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Ini itu pun tak. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah? Ini dia. Maka kita berusaha mana harta itu kita infakkan, kita jalankan infaknya semuanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua harta dia tidak akan bermanfaat. Ya, kecuali kita jika meninggalkan anak tadi anak-anak yang soleh. Karena itu ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya, Khalifah ni, wahai Khalifah, kalau engkau meninggal, Apa yang kau wariskan untuk anak-anak? Umar bin Abdul Aziz katakan, yang kau wariskan kepadanya takwa kepada Allah. Karena itu aku tidak akan pernah menolong anakku dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya ingin mewariskan kepada mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada imam yang lain lagi? Khalifah juga. Ada khalifah yang lain lagi? Ya, punya anak sebelas. Umar bin Abdul Aziz anaknya sebelas. Ya. Ketika beliau wafat, Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan harta untuk anak-anaknya ya sekitar 400 ribu lah satu orang anak. Hmm. Sebelas anaknya masing-masing sekitar dapat 400 ribu lah. Khalifah yang lain, saya lupa namanya. Ketika wafat, meninggalkan harta untuk anaknya 400 miliar. Umar bin Abdul Aziz hanya 400 ribu. Satu ketika, ketika perang terjadi, jihad Sabila, anak Umar bin Abdul Aziz ada yang berinfak 100 ekor kuda. Atau warisannya berapa? 400 ribu. Infaknya 100 ekor kuda. Anak khalifah yang juga 11 orang yang dapat harta warisan masing-masing 400 miliar tadi dalam keadaan itu sedang jadi pengemis. Apa jaminan? Takwa kepada Allah. Ini yang paling kita takutkan. Kita tak punya bekal untuk anak untuk jadi anak yang takwa kepada Allah. Sebab kita sendiri gelisah juga. Takut harta habis. Kalau saya begini, mana lah ya? Besok nak makan apa? Apalagi jumpa, apa ini? gelisah. Nah, makin perhatikan keadaan itu. Pendahulu kita mendahulukan karena anak Nah, kemudian tadi kita nak selesaikan dulu. Ketika dikatakan katakan wala walaupun ya, kemudian dikatakan tadi yang keempat adalah tentang jasmani. Untuk apa jasmani yang dibagikan Allah? Macam tadi kan? Mudah-mudahan sini tak ada. Kadang-kadang ada yang hobi main shotgun. main tembak menembak. Kalau zaman dulu kita belajar shotgun tu tembak menembak tu dari buluh yang ada buluh panjang tu yang bisa dilipat-lipat tu itulah jadi senjata mainan shotgun kasih ti, eh, tali kasih ni tak ya tembak terpelanting tapi itu kan murah tanpa modal kreatif kita membuat. Hari ini enggak, orang beli sorgan aja sudah sampai 7 juta. Infaknya belum sampai pernah 7 juta. Dia beli senjata itu aja 3 juta, 4 juta, 7 juta, mungkin puluhan juta. Beli baju untuk main itu saja, dia tak pernah gelisah mengeluarkan duit untuk itu. Tapi kalau sudah infak, mulai dia tanya itu. Asal ustaz itu naik, nah, impak lagi nih Pak. Asal naik itu, Nah, impak lagi nih. Paling ngeri dia kalau ada ustaz itu muncul. Ah, ni nih, nih, nih, nih, Mulai impak jalan lagi nih. Azra. Gelisah dia. Seolah-olah akan dimakan. Nah, ini impak lagi nih. Impak terus, impak terus. Padahal berapa yang terusnya? Kadang-kadang kita berimpak baru berapa? Ada orang berimpak. Ini kenyataan, Pak. Saya tak tahu. Karena tak boleh kenal juga. Dia cuma ditemui oleh beberapa orang saja. Dan sampai kini tidak dikenal orangnya. Dia orang-orang ini pun cerita sama saya. Yang nerima ini Pak nih. Ustaz tahu tak? Berapa hari yang lalu kami baru bertemu dengan orang. Mau berinfak kepada kita. Terus? Orang Singapura Ustaz kata dia. Datang dia, tak ada satu kami pun yang kenal orang Sendal-sendal jepit, ini itu. Yalah nanti kalau apa saya mau berimpak lah. Tolong jemput di Singapura. Rumahnya ini, ini, ini. Sampai ke sana kami Ustaz dipakai sendal jepit sampai ini. Tengok rumahnya Ustaz. Tidak ada orang tuh. Biasa saja ini bahasanya. Tapi tahu tidak Ustaz berapa dia berimpak? Tidak banyak memang. 400 ribu dolar. Amerika 400 ribu dolar berapa tu? 4M. Begitu kita mau kasih kuitansi Ustaz. Ngamuk. Untuk apa? Saya janji saya dengan Allah bukan dengan kalian. Ini duit yang kasih tahu orang. Bawa. Urusan saya sama Allah, tak urusan dengan kalian. Kita kalau sempat tak kasih duit kue sanksi, ah, mungkin hilang dengan kue-kue, tinggal tangsinya aja lagi yang ada. Empat M. Tapi dia sudah yakin. Tanpa catatan. Dan saya yakin ini belum. Dia orangnya tak, tak dikenal. Banyak. Tapi tak banyak cerita. Tapi anak tengok, kata kamu, suku main shotgun enggak? Enggak pula. Hmm. Coba berapa banyak kita dipalingkan oleh permainan dunia hmm? dari satu satu lain kita nyangka itu olahraga apa beda dengan ketapel bukankah Rasulullah melarang main ketapel karena itu tak membunuh Apa beda itu dengan kata Itu kan cuma nalat juga. Tapi tak membunuh juga kan? Yang lejap-lejap. Mengecap macam antum kena. Antum tembak dengan peluru shotgun gantung, Sama dengan antum kena tembak dengan kata apel. Ambil peluru apa? Krekel tu tembak tu. Sama tu. Mungkin sakit kata tu lagi daripada itu. Cuma nalatnya aja beda. Yang ini murah. Yang ini mahal beli. Tapi masalahnya apa? Waktu kita, tenaga kita, harta kita kita habiskan. Kadang-kadang sebagian kita tak sempat main dengan anak-anak lantaran kerja. Tapi sempat main shotgun dengan orang lain walaupun habis kerja. Harta anak-anak itu pengaruh. Yauma la yanfa'u wala banun. Banun dan juga tidak anak. Nah, ketika anak itu tidak bermanfaat, lalu bagaimana kita ingin manfaatkan anak ini? Ingat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan la turfa'u darajatahum fil jannah." Seorang itu diangkat kedudukannya di surga. Lalu dia bertanya, "Ala ana hadza? Bagaimana kedudukannya aku diangkat?" Lalu dikatakan padanya, <clears throat> "Anakmu selalu beristighfar kepadamu." Apa kita tidak inginkan anak-anak yang pandai? Karena inilah harta kita yang bermanfaat. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له sedekah jariah. Lagi hidup. Kalau lah mati siapa yang bersedekah? Awak lah mati. Kalau kita sudah mati bersedekah, diterima tak Ustaz? Tak terima orang. Orang tak terima. Orang mati sedekah orang tak terima. Orang mati bersedekah dia datang malam-malam Si kata dia, saya berimpak, sedekah. Dia lah mati. Mana mau orang berdukung? Nak jadi. Anaknya bersedekah untuk bapaknya yang sudah mati boleh. Tapi orang mati boleh tak bersedekah? Tidak boleh. Ya? Mati dia tak mati. Kalau ada orang mati balik, ya tentu hidup. Itu namanya orang kita ini orang mati balik hidup. Sebenarnya kalimat itu orang mati balik dia hidup. Gitu, cuman dibaca orang mati balik hidup. Itu sama. Ada mayat di langkah kucing hidup. Sebenarnya ada mayat di langkah kucing hidup. Bukan ada mayat di langkah kucing hidup. Nah, kalimatnya kan beda. <laughs> Nah ada, ada mayat di langkah kucing hidup. Ada mayat di langkah kucing hidup. Nah, kan beda. Hmm, bahasa Indonesia itu salah saja kalimat. Lain. Nah. Kan begitu, adik belum mau makan, Pak. Coba kalimatnya, adik belum mau makan bapak. Kan beda tuh. Nah, jadi bahasa Indonesia pun harus baik juga. Cuman kita kan sudah sepakat untuk jadi orang tak baik. Ini air bening atau air putih nih? Antum kalau pergi kedai, mintalah air bening dibagi orang nak? Nggak bagi orang. Antum minta air putih baru dibaginya air bening. Padahal berarti kita sudah sepakat untuk ber, berbohong. Padahal kita tahu kita pembohong. Hmm? Kalimat kita. Ini tahun. Ini sudah tahun berapa nih? Tahun Bulan apa nih? Bukan. Bulan apa nih? Bulan Rabiul Awal materi, eh, matahari Januari. Kan Januari itu kan hitungnya matahari. Kan bukan bulan. Yang bulan tuh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul itu bulan. Kalau Januari ini seharusnya matahari Januari, matahari Februari, gitu. Kita aja sepakat untuk berbohong. Akhirnya kita sebut bulan Januari. Mana ada bulan Januari? Matahari Baru betul. Itu kalau pengajian itu biasanya malam Ahad kan? Eh, kalau pesta malam Minggu. pengajian malam Ahad, pesta malam Minggu. Nah, kemudian tadi anak Di dalam surah Al-Furqan ayat 74 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana doa orang-orang yang ibadur rahman. Mereka kata Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabb kami hab lana anugerahkanlah kepada kami min dhurriyyatina hab lana dhurriyyatina Ya. Min azwajina dari isteri-isteri kami, tu isteri-isteri pak. Yang belum punya isteri tak boleh dengan ni. Ini kan isteri-isteri kami. Kalau satu kan iswan, kalau dua istu, kalau tiga baru hmm, itu dia. Itu benar bahasa Inggrisnya itu. Ya. Jadi antum belum punya istri, antum baru punya zaujah. Ustaz sudah punya istri? Oh belum. Kok belum? Zaujat sudah. <laughs> Kalau istri belum gitu. Zaujat sudah. Eh, istri itu tiga. Itu dua. Nah, kalau satu iswan. Ya. Itu baru istri. Ya. Tiga baru istri. Kalau belum ada, istri. sana. Mana? Jangan ngumpul-ngumpul. Ya. Perhatikan dia. Min dah Dari istri-istri kami. Anak-anak kami. Nunjukkan. Ya. Banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Ada orang kini mau bantah. Banyak anak, banyak rezeki itu tidak benar. Dari mana tidak benarnya? Coba kalau orang sudah nikah sekian tahun, tanya sama dia. Sudah dapat anak ada? Apa dia bilang? Belum dapat rezeki. Sudah punya anak? Belum. Kenapa? Ya belum ada rezeki, Pak. Belum ada rezeki. Satu anak, satu rezeki. Dua anak, dua rezeki. Banyak anak? Banyak rezeki. Gitu, betul. Hmm? Kalau ada yang mengatakan lagi, apa? Iya, tapi Ustaz, banyak anak kalau tak biasa diatur kan? Ini. Lebih baik banyak anak tak bisa diatur daripada sedikit anak tak bisa ngatur. Kalau banyak anak tak bisa diatur, orang katakan wajar. Kalau ada orang, wih, anaknya kayak susun paku sebanyak itu, tak bisa diatur. Apa kata orang? Wajar, anaknya banyak. Ente anak dua aja tak bisa ngatur, kurang ajar. Mau jadi wajar atau kurang ajar? Itu anu Ustaz kalau dua kan jadi jadi presiden kan mantap daripada banyak tak ada yang jadi. Antum menghayal tak jadi. Cuma antum menghayal jadi. Punya anak 33 orang. Semuanya jadi gubernur dan habis Quran. Coba dong, Kan mantap daripada dua jadi-jadian. Tapi kan kita harus berencana, iya berencana. Kita keluarga berencana, kita sokong sebab kita ingin berkeluarga berencana punya anak banyak. Kan itu bisnisnya kita. Nah, bisa kan? Gitu. Iya. Anda rencana. Kalau menikah tanpa rencana, itu nikah ditangkap Satpol PP. Itu tanpa rencana. Cuma nak jalan-jalan aja dia, pawai ta'aruf kena tangkap. Itu tak punya rencana namanya. Orang nikah harus punya rencana. Rencana punya anak banyak. Benar? Masa anak ayam aja banyak-banyak? Kalau anak ayammu, ini sapi banyak sini kan? Coba tanya orang yang punya sapi. Pak, anak sapi mau dua atau banyak? Oh, banyak. Nah, coba tanya, anak orang berapa? Ah, dua cukup. Wah, lebih hebat sapi daripada orang lagi nampaknya gini. Tetap. Tapi diatur. Ah, ini dalam Islam. Boleh ngatur. <coughs> ya, boleh ngatur. Membatasi. Dari mana untuk bisa batasi? Orang yang tukang bagi Allah. Tak bisa dibatas-batasi. Hmm? ngatur jaraknya memang ada maka penyapihan nyusuan kadang-kadang sebagian wanita terlalu sering melahirkan ada ini ada aturan Islam dan itu boleh nah bagaimana istri dan anak-anak menjadi kuratul ain kuratul ain itu berada di atas cinta kalau orang sibuk-sibuk cinta saya cinta anak saya istri saya betul tapi juta kak <coughs> anak istri menjadi kuratul ain. Apa itu? Menenangkan. <coughs> Menyejukkan batin. Karena yang kita cintai belum tentu dimenangkan hati kita ikhwan. Coba bayangkan, ibu-ibu hmm, cinta pada suaminya, betul? Suami juga cinta pada istrinya. Tapi pernah ada. Ya. Tadi anak cerita juga Ada yang tren zaman sekarang ni semenjak presiden baru ada pula kebudayaan baru. Apa? Pakai cincin baru. Ah, tu. Di mana-mana orang milih cincin, dia ambil batu yang mulai dari tak berbentuk, disusun di apa? Grenda, Dirapikan sampai jadi sebentuk cincin. Antum bisa bayangkan. Batu yang awalnya tak punya bentuk. Tahan dia poles halus-halus. Sudah tu jadi batu cincin langsung dipakai dia. Oh itu bercium setiap hari tu. Oh cincin itu tadi tu. Kalau kena ingus saja langsung dilap tu. Padahal anaknya ingusan tak pernah dia gelap ya. Terus usap terus begitu. Itu kalau sempat istri malang istri macam itu tu. yang punya suami suka ngelus-ngelus batu cincin apa dia tak terfikir ini istri anaknya sudah empat umur tu sebenarnya baru 25 tahun tapi nengok bentuknya lah sama dengan 52 tahun coba itu dipoles dirapikan baru, ah, baru awal lagi itu baru ini tak batu di <coughs> delima itulah musim tu tiap simpang ada orang jual batu. Lah ramai pula tu yang tukang milik. Laki-laki perempuan milik batu. Yang orang kita lah banyak pula pakai batu. Saya tak melarang pakai batu. Tapi banyak orang apa suka ikut ke tren-tren yang aneh-aneh. Sebanyak inilah mau batu kerikil di samping itu tu kenapa beli? Ambil aja batu kerikil tu ah. Enggak tu batu bata tu ah besar lagi batu cincin nak dibuat. Tak banyak habis duit. Eh? Tengok akik lah, tengok jambrut lah, tengok Borneo lah, tengok intan, tengok kecubung, segala macam. Itu dihubungkan dengan ramalan nasib. Ini, oh akiknya mesti akik hitam sedikit. Kenapa? Agar punya wibawa sedikit. Kalau yang hitam. Kalau yang agak kuning, itu pemanis. Kalau antum tak laku dilamar orang, pakai cincin, anu, akik. Pakai kecubung sedikit pemanis gitu. Dan itu nanti cari yang namanya mutiara, mutiara anu, e, mustika e, mani gajah. Itu bagus untuk laki-laki yang sudah tua tak pernah nikah-nikah lagi. Insya Allah itu penglaris itu. Semua dihubungkan, itu yang jadi masalah. Kalau hanya makai aja tak masalah. Antum makai aja tak masalah. Kalau tak keberatan dengan do, ya ini hobi cincin ini ini. Oh, Allah. Tanganlah bagus-bagus dibagi Allah ditempel-tempel pula dengan yang lain lagi. Eh? Tambah tak bagus. Ya? Perhatikan tadi, bang. Eh, anak dan istri kita cintai tapi belum tentu menenangkan hati kita Ikut. Anak tengoklah. Usia kecil enak kita tapi dia sudah mulai pakai senjata sebentar nangis, sebentar kelahi, sebentar ini. Wow. Oh. Macam-macam itu. Jarang orang tua ya nengok anak tu jadi ah, sebagian ada ketika anak menjadi kuratul ain betul-betul tenang jiwanya capek kerja mau marah sama istri ya umpamanya tenengok anak langsung berhenti marahnya tu betul-betul anak menjadi kuratul ain sejuk kembali dia ingat anaknya betapa susahnya istrinya melahirkan masak gara-gara masak air ke yang musan aja sudah dimarah biasa. Kalau sudah sudah banyak anak itu kan kata-kata tak ada yang mesra lagi. Orang kita ini kan kebiasaan Yahudi dipakai. Henimon, bulan madu. Sebulan dapat madu, lalu setahun-tahunnya tak dapat madu. Dapat madu asli, macam kena racun katanya Madu asli itu pak, senang meriksanya. Bawa ke rumah. Kalau terbang piring tuh, tuh asli madu deh ada madu gitu kan. Diam aja dia tenang aja dia. Ah, yakin dah asli itu. Ah, aduh lebah tuh baling-baling. Tapi bawa ada madu asli ah, cuma malah tengok sini. Oh langsung itu ah, terbang piring. Oh betul-betul asli ini madu. Hah? Itu madu asli. Ya. Mari <coughs> kita. Bagaimana anak <coughs> anak <coughs> istri perlu pendidikan beri kesempatan ya kita seperti ini dimanapun kita asing dianggap orang asing akan kecil di sini ini lumayan pak ada satu tempat kemarin saya hmm, Surabaya kita baru masuk itu kita naik Wonosalam di puncak gunung gila dinginnya wah cukup dahsyat dinginnya ya Bila ngaji tak ada orang ni. Sebelum ngaji tu nunggu pula dia berselawatan-selawatan. Salah kula, kan? hmm? kan salah mula. Kata dia kan? Kan itu lagunya tu. Salah kula, salah mula. Kata dia kan? Lagu salah-salahan tu. Hmm? Eh? Eh. Ya, salah bacaan. Ini Tapi kita sabar. Nah tengok. Dia. Susah di tempat. Hanya ada satu keluarga yang baru ngaji. Di satu keluarga yang baru ngaji itu, itu pun anaknya dengan istrinya. Yang lain masih curiga saja. Apa yang kan? Nah, macam itu juga di sini. Ya, kita orang pinggiran, ya. kata orang kita ini orang pinggiran, tapi kita kasih sudah cukup terkenal. Iwan Pales kan nyanyi lagunya orang pinggiran kan gitu berarti dia dari sini itu dari pinggir dia hmm, orang pinggiran katanya ah, berarti hmm, kesini dia pernah lahirlah lagu orang pinggiran jangan besok beli kasetnya jangan nah, ini lagu kita nih ini salah paham pula cukup terkenal jadi walaupun kita di pinggir tadi tetap kita dikenal yang di pinggir yang di tengah inilah dia gitu kan Tahu. nah perlu pendidikan anak-anak sampai kapan ya alhamdulillah Masjid sudah ada, kajian ustaz-ustaz lah mulai rutin, rutin ngaji sini. Tiap bulan. Tiap minggu. Hmm, mantap kan? Di atas buat sekolah. Ini masjid. Alhamdulillah. Itu tanah masih banyak lagi kan? Iya ahli. Antum kalau tanah itu punya jin dengan siapa itu nak beli? Karena itu tanah orang lah yang kita sebut. Kalau orang itu mau jual. Kalau itu tanah jin, antum tidak perlu cari-cari orangnya. Kenapa? Itu kan tanah orang. Betul. Itu maka kita cari usaha untuk membelinya. Itu kalau tanah jin, ngapain kita ngomongkan sama jin? Urusan jin, sudahlah dipakai celana jin. Tanah jin pula nak diambil. Nah, itu tanah orang, betul. Sekarang tanah orang itulah yang harus kita cari jalan bagaimana dia menjadi milik kita. Sebab kita orang, kalau berkumpul dua orang jadi orang-orangan. Yang di sawah itu jadinya. Iya. Berkumpul insyaallah. Ya. Ini ini sekedar apa? Ingat kajian umum saja supaya anak ingin tahu ya karena anak baru aja ke pinggirnya ya padahal lewat tadi nih Lewat ke situ sudah. Telepon tadi. Itu anda sudah lewat. Lewat ke sana. Eh, kantor camat ini lewat. Mutar lagi. Tengok di sini kan. Oh, anak pikir kantor camat tuh di jalan sana. Sebelah sana. Apa kantor camat. Sebelah sini. Apa masjid? Cari-cari tak ada masjidnya. Dia bilang kantor camatnya tak ada juga. Rupanya kantor camatnya di dalam. Biasa kita kan camat semua kan calon mati. Camat ini kita camat semua calon mati. Eh? Ya? Sama. Ya tapi alhamdulillah. Lalu masjid kayak gini ya ki. Tinggal antum aja menempel-nempelnya. Eh? Nempel. Tempel duit seratus ribu, dua ratus ribu setiap bulan. Hmm? Ya? Bukan duitnya, belikan batu batanya, bukan duit itu tempel-tempel. Nah, ya, kalau ditengok aja tak selesai yakin nah. Ya, tapi insya Allah. Ya. Macam tadi hmm? tanah. Hmm? tu anda bilang kan. Banyak trik untuk bantuan itu. Untuk cari dana. Dana tanah ni. Hmm? Kalau tanah umpamanya dijual orang 100 juta. Cari anggota kita umpamanya berinfak. Buat daftar infak mereka. Umpamanya masing-masing sudah menyediakan diri untuk berinfak. 1 juta. Ada 100 orang kan 100 juta tu. Bukan duit dulu. Catatannya dulu. Lalu uang 100 juta, kalau satu orang 1 juta, kapan bayarnya? Cicilan. 100 ribu sebulan. Masa antum nyicil mobil? Berapa juta sebulan? Nyicil untuk surga? Tak mau 100 ribu sebulan. Memang kelewatan otak kita. No? Ha? Bayangkan, beli motor tuh tanpa DP, 300 ribu, 400 ribu, sebulan dibayar aja itu. Terus sebulan kita bayar, ini kita infak, dan itu angsuran untuk kita meraih yang namanya istana di surga, yang itu yang kita inginkan. Infaknya kita buat 100 ribu sebulan. Tapi sudah terhitung. Nah, kalau ini sudah ada data seperti ini, buat proposal pinjaman. Mungkin di sini seperti ada hmm, Pak Daryanto, Ada Ustaz Mahmudi Ustaz, ini yang bersedia Kita sudah dapat dana Dari ikhwan-ikhwan ini Yang setiap bulan mereka ngangsuran sekian-sekian Ada 100 orang Ustaz 100 ribu satu orang Sebulan 100 orang berarti ada 10 ribu Kami perlu pinjaman untuk cepat 100 juta Yang kami angsur sebulan 10 juta Nah, ha, kita tak ada orang kenal Suruh Oh, Pak Daryanto, Ustaz Modudi. Banyak orang yang kenal dia tuh. Huh? Mudah dia mencari itu. Ya itu caranya. Jadi orang yang, wah ini ada banyak ramai orang. Tapi kadang-kadang kan kita tak terpikir ya Pak. Padahal itu nilainya kecil sebenarnya kan. Coba antum bayangkan, antum beli pulsa saja berapa? Antum sebulan berapa kali parkiran? Parkiran mobil, parkiran motor, sudah tuh antum di rumah apa WC umum berapa kali antum masuk? Antum hitunglah semuanya. Berapa duit antum masuk untuk masuk WC umumnya? 500 rupiah. Antum masuk WC umum bisa masuk tak bisa keluar lagi. Sebab itu itu bayarnya 1500. Buang air kecil 500, air besar 1000. Antum masuk air kecil air besar, antum bayar 500. Dalam aja antum tak bisa keluar. Berapa habisnya? Ini untuk akhirat. Nih, satu juta. Ya, bisa bayar cepat, bayar cepat. tapi ya Langsung. Seratus ribu sebulan. Seratus ribu sebulan. Nanti berapa bayarin pak? Paling-paling tiga ribu satu hari. Tiga ribu, tiga ribu. Ya, berapalah sebenarnya. Tapi ketika itu, ingat. Ketika kita cari yang halal, iblis selalu menghalangi kita untuk berinfak. Tetapi ketika dapat uang yang haram, itu mudah untuk infaki. Maka itu tengok orang-orang yang kalau dapat duit panas-duit panas tuh mudah. Mau minum anggur ini semua silakan. nah, <coughs> ini dia. Nah, coba kita. Uh, <coughs> Alhamdulillah ini sudah cukup. Berapa kali berapa nih? 18. Berarti tambah ke sana berapa meter? Lagi? Yang dalam ini? 12. berarti 33 di sana ya. 3 ke belakang 18 ya. 3 kali 18. Berapa itu keramiknya, Dok? 54. Nah, 54 tambah 11. Nah, 108. Tambah depan itu 12 kali 3. Ya ya 150 kota. Satu orang satu kota, keramik berapa sekotak? Yang ini? Ah, 60 ribu, 60 ribu 100, kalau 50, 150 kota, 9 juta kan? Cukup sebenarnya. Hitung, kalau ngitung mudah pak. Keluarkan duit itu yang payah kita. Ngitung kita gampang. Saya, saya ngitung pandai, sebentar. Tapi keluar duit saya susah gitu. Uh -uh. Tapi itulah, kalau semuanya itu disamakan bersama, insya Allah semuanya mudah. Tapi ketika itu hanya dibeban akan jadi berat. Karena setan itu sangat pandai membuat kita berat. Tapi kalau kita sudah rame-rame, jadi mudah. 150 kota. Semen. Ini kan kalau semen itu apa aja? Berapa semen ini? 64 kali 50 sak mungkin nenek. Enggak ya? Tak sampai itu 50 sak. Kalau keramik gini. Berarti di luar itu sekitar Hah? Enggak lah Lebih besar Antara ah, dua pak sama dalam Dalam sementara selampat Sementara Aduh Mau puluh sak kan Tiga puluh sak lah enam puluh Kali tiga, Lumayan kan Hah puluh. 60 sak. 30 sak juga cukup Pak semua. 30 sak? Iya. 3 kali 6? Enggak apa ini 10 sak sini, 10 sak sana, 10 sak sini udah cukup. Oh iya, 600 ribu sejuta anu kan? Iya. iya. Semennya. Berapa satu Pak? 30, sejuta 920. Sejuta? 920. Berarti 2 juta itu cuman kan? Iya. iya. Stok lah Pak? <laughs> Lagi murah, coba. Besok anak lewat sini lagi. Cegat anak tengah jalan tu besok. InsyaAllah. Tinggal bercakap aja bukan duit anak, pak duit orang. Karena anak tinggal bilang aja, eh anak lah telanjur ngomong di pinggir. Nah gitu kan. Oh kesian Ustaz kata dia. Kan dapat dong. Kesian orang aja. Lagi bisa dijual muka tu, jual aja muka tu, tidak masalah. Stop pak. Anak serius tuh. Berarti kan 30 sak kan? Hah? Kan kalau ada stok simpan kan bagus. Untuk ini tinggal keramik lagi kan. Nah, itu mancingnya eh semen sudah ada keramiknya tak ada nih. Nah, itu cara <laughs> mancingnya. <coughs> semen sudah ada keramiknya tak ada gimana nih? Nah, mulai 150 sak keramik. Eh 150 kotak keramik. Siapa mau? Antu ah, kalau bisa puluh seratus lah. Eh? Sudah, insyaallah. Di belakang semennya cukup. Tak cukup semen belakang. Hmm? Maka itu hitungnya jelas-jelas. Jadi senang orang kalau ustaz-ustaz datang tu dia nengok gini-gini. Ustaz tu pak, dia tak berduit. Memang. Tapi muka dia bisa dijual. Itu masalahnya. Dia pergi sikit, jual mukanya sikit. Ambillah sebelah ini, 2 juta. Sebelah sini, 1 juta setengah lah. Hmm. Salah. Itu selagi muka itu lagi saya laku dijual. Besok kalau tak laku lagi kan susah. Eh? Kena itu bukan bab mengemis. Yang mengemis tu untuk diri sendiri. Ini untuk umat, sebagian orang itu bisa ditokok, baru keluar. Sebagian orang tak ditokok dia sudah keluar. Ada sebagian orang lah teruk kita nokok-nokok tak keluar-keluar juga. Ya. Tua tak orang tua. Maka tua anda lupa. Itu. Allah, Ya. Yang dua, berapa saat semen tadi? 30. 2 juta kan? Tiga 30. Lah. Anak-anak itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam itu kecepatan atau apa tuh? Betul. Oh. Itu jam itu agak sakit sikit tuh ya. Ki. Ha? Enggak, jarum pendeknya telah melewati jam 9 itu betul kan sedikit gitu kan. Itu anak tengok jam 9 apa jam 10 jamnya.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 Ini